Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan fikih Doma numa atlafat hutuyur E, eh, mengganti kerugian apa yang dirusak oleh burung yara ba'dul ulama anna nahla والحمام والأوز والدجاج والطيور wal وأنه إذا tuyur وأرسلها masyiyah wa annahu idza iqtanaha wa arsalaha naharan <clears throat> sebagian ulama berpendapat bahwa lebah merpati eh, apa mentog uh, apa uh, angsa ayam burung itu seperti hewan hewan ternak seperti kambing seperti unta maksudnya kalau dia dilepa, eh, dipelihara pelihara, apa peliharaan seorang terus dia lepaskan siang hari terus apa makan uh, apa jemuran apa padi gitu kan. di sini apa lam yadman tidak tidak ada, ada ganti rugi kenapa karena kebiasaan memang dilepas yang hari sedangkan eh, Rasulullah ketika menetapkan apa putusan e, hewan yang dilepas siang hari itu kan e, beliau apa e, tidak maksudnya tidak tidak menetapkan ganti rugi kalau siang hari sebagian ulama yang lain mengatakan an-nafiha ad Doman ada ganti ruginya. Sehingga barang siapa e, melepaskannya, terus dia merusak ya, e, sesuatu, maka dia harus menggantinya. Begitu juga orang kalau punya e, burung apa burung yang apa kayak elang gitu kan apa namanya burung burung yang pemangsa maksudnya yang dipiara seperti elang terus dilepaskan merusak burung orang apa nangkap merpati orang dimakan di sini apa kata sebagian ulama harus ganti rugi ini yang dipilih oleh penulis kitab At-Tariq Sawi bahwa yang roji adalah ada ganti rugi kemudian doma asal bahu al-kalbu awil hir apa e, mengganti rugi apa yang ditimbulkan oleh anjing atau e, kucing. Dalam kitab Al-Mughni, "Wa man iqtana kalban aquran fa atlaqahu fa aqara insanan aw dabatan lailan aw naharan aw kharaqa sawba insanin fa ala sahibihi dumanu ma atlafahu li'annahu mufarritun biqtina'ihi." illa ayyadkhula insanun darahu bi ghairi iznihi fala dhamana fihi li annahu muta'addin bid-dukhuli mutasabbibun bi udwanihi ila aqril kalbi lahu wa in dakhala bi iznil malik fa alaihi dhamanuhu annahu tasabbaba fi itlafihi barang siapa memelihara anjing galak gitu kan. anjing galak terus dia lepaskan terus menggigit orang atau meng, e, menggigit hewan baik siang atau malam atau merobek pakaian orang maksudnya orang digigit pakaiannya dirobek maka wajib atas pemilik anjing itu untuk memberikan ganti rugi kenapa karena dia tafrid dengan memelihara anjing galak itu kecuali kalau orang masuk rumah orang pemilik anjing itu terus apa e, tanpa izin, gitu kan? Tanpa izin masuk rumah tanpa izin terus apa? Di digigit maka tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena dia sendiri yang salah masuk ke rumah tanpa izin terus yang menyebabkan anjing menggigit ya dia sendiri karena e, masuk tanpa izin itu. Dan kalau masuk dengan izin pemilik anjing itu terus digigit, maka pemilik anjing yang harus ganti ganti rugi. Kemudian domanu ma atlafat hunnar. E, memberikan ganti rugi akibat apa kebakaran. Man awqadana naran fi darihi kal mu'tad fahabbatir rihu fa'atarat syararatan ahraqat nafsan aw malan fala domana alaihi. Siapa yang menyalakan api di rumahnya, di tanahnya, di rumahnya, seperti biasa. Terus tiba-tiba ada angin kencang. Terus apa? Siapa percikannya ke ke tempat orang sehingga membakar apa? jiwa atau harta, bakar rumah orang atau kebun orang. Maka apa? Tidak ada ganti rugi. Hal itu disebutkan oleh Waqi dari Abdul Aziz ibnu Hussein dari Yahya ibnu Yahya al Ghusani berkata, awqada rajulun naran li nafsihi fakharajat syararatun min narin hatta ahraqat syai'an li jarihi qala fa kataba fihi ila fa kataba fihi ila Abdul Aziz ibn Husain fa kataba ilaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jubarun wa ara anna an-nara jubar bahwa ada seorang dia e, menyalakan api untuk dirinya di tanahnya sendiri. Terus apa? E, keluar percikan api sampai membakar barang milik tetangganya. Ada api apa? E, ada angin ke terbang gitu kan. Percikannya. Maka ia menulis surat kepada Abdul Aziz Ibnu Hussein, kemudian Abdul Aziz Ibnu Hussein menjawab dengan memberikan surat kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengatakan al-ajma'u jubar. Al-ajma' jubar. Uh, ajma itu kan yang tidak bisa bicara hewan maksudnya. Tadi kan hewan yang dilepas siang hari kan. Apa yang dirusaknya tidak ada ganti oke Nah sini uh, saya memandang kata Abdul Aziz Ibnu Husain bahwa bahwa api juga termasuk jubar. Sehingga kalau orang menyalakan api di rumah di tanahnya milik dia sendiri seperti biasa e, terus e, ada percikannya ke rumah orang karena angin atau ke tanah orang maka tidak ada ganti rugi kemudian gharqus safina perahu tenggelam di dalam kitab fikih apa ada apa apa aja ada gitu orang naik apa perahu kapal. Maka nalau safinatun ya'buru bihan nas wa dawabuhum fagharaqat biduni sababin mubashirin minhu fala daman alaihi fima talifa biha fa in kana gharraqaha fa in kana gharquha bisababin minhu domina e, barang siapa punya perahu yang biasa dia pakai untuk menyeberangkan orang dan hewan-hewannya. Terus apa? Tenggelam tanpa sebab dari dari dia, dari pemiliknya. Maka apa? Tidak ada ganti rugi. E, tapi kalau apa? Kalau tenggelamnya itu karena sebab dia sendiri ganti rugi. Berarti kan di sini orang misalkan orang bonceng e, orang apa gitu kan, ojek gitu kan. Terus apa? terbalik tidak ada ganti rugi. Tapi kalau sengaja dibalikin baru ganti rugi. Gitu. Begitu juga orang naik angkot kan tabrakan nggak ada ganti rugi. Tapi kalau sengaja baru ganti rugi. Sekarang doman atau tabib ganti rugi dokter. لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا ويكون الضمان في ماله Ulama tidak berselisih pendapat, sepakat. Ulama sepakat bahwa orang yang tidak punya keahlian dalam kedokteran, dalam pengobatan, terus mengobati orang. Terus apa? Terjadi kecelakaan itu kan. Bumanya <laughs> gitu kan. Maka apa di sini dia bertanggung jawab atas apa? Kecelakaan tersebut dan dia harus apa? ganti rugi sesuai dengan kadar yang ditimbulkan itu. Karena apa? Karena dengan tindakannya ini dia dianggap apa? dianggap apa? Aniaya, mutaaddi. Dan ganti ruginya dari harta dia pribadi. Berdasarkan hadis riwayat Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW mengatakan man tatabbaba lam yu'lam minhu qabla dzalika tib huwa dhaminun." Barang siapa yang eh, apa pura-pura jadi dokter dan dia sebelumnya tidak dikenal suka mengobati maka apa dominon ganti jadi orang apa punya yang pokoknya seperti itu <laughs> nah, seperti itu apa seperti uh, yang mahasiswa-mahasiswa yang baru itu kan hadis Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Itu kalau apa orang yang punya tidak bukan ahlinya. Amma idza akhfa at-tabib wa huwa alimun bit-tibbi fara'a fara'a al-fuqaha annahu talzamuhu ad-diyah wa takunu ala aqilatihi inda aksarihim. Wa qila iya fi malihi. Eh, adapun kalau dokter memang dokter betulan, dia salah dan dia memang dokter ya, orang yang mengetahui kedokteran terus terjadi kesalahan dalam pengobatan maka e, para fuqaha berpendapat bahwa tetap wajib bayar diat dan diatnya kepada akilahnya kepada karib kerabatnya kepada asobahnya menurut mayoritas ulama dan tadi mengatakan itu pada hartanya wafi fi al-hifaz al-arwah. Alasan kenapa? Kan dia uh, tidak sengaja itu kan. Alasan kenapa tetap dia harus diberikan karena untuk apa? Uh, menjamin untuk menjaga uh, apa? jiwa. Terus juga watan bi al atiba ila wajibihim dan juga mengingatkan para dokter terhadap kewajiban mereka. Terus juga Eh, wattikhazul hayatah al-lazimah fi amalihim al mutaaliqah bihayatin nas dan juga supaya mereka lebih hati-hati dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi kalau tadi kalau orang yang tidak apa? tidak tidak ahli ketika ter, kecelakaan ya harus dari hartanya ganti rugi. Kalau tadi kan bayar selama kalau dokter betulan keliru itu dari akilahnya. Sekarang al-haid yaqa'u ala syakhsin fayaqtuluhu. Tembok jatuh nimpa orang, mati. Kan banyak itu kan. Idza mala haitun ila tariq au ila milki ghairihi. Kalau tembok milik seseorang gitu kan. Sudah doyong apa? Condong ke ke jalan, jalan umum berarti kan berarti tembok milik pribadi kan atau apa e, sudah condong ke tanah tetangganya summa waqa'a ala syakhsin faqatalahu fa in kana qad sabaqa an tuliba sahibuhu binaqdihi walam yanqudhu ma'at tamakkuni minhu domina ma talifa bisababihi wa illa fala yadman. Hadza huwa mazhabul ahnab wa huwa al-qaul allazi ata'abbadu Allah bihi. Uh, kalau apa tadi tembok uh, apa namanya sudah apa doyong condong ke jalan atau ke tanah orang terus apa roboh nimpa orang sampai mati Nah kalau seandainya orang pemilik tembok itu sebelumnya sudah diingatkan agar tembok itu di dirobohkan cepat gitu kan tapi dia tidak melakukannya padahal dia memiliki kesempatan untuk melakukannya maka dia harus ganti rugi atas apa yang terjadi akibat tembok itu. Berarti kalau orang tadi mati berarti bayar dia. Karena apa? Karena ya itu dia salah itu kan. Kenapa? Karena sudah diingatkan. Tapi kalau sebelumnya belum diingatkan, maka tidak ada ganti rugi. Gitu. Ini pendapat mazhab Hanafi dan ini yang dianut oleh uh, penulis. Oh, sekarang domanu hafiri al-bi'ri. Sekarang ganti rugi buat apa orang yang kali sumur. Jadi ada aja dalam apa? yang kita bikin banyak kan menggali sumur idza hafara insanun bi'ran fawaqa'a fihi insanun fa in hafara fi ardin yamlikuha aw fi ardin la yamlikuha wasta'zana al-malik la domana alaihi bila orang gali sumur gali sumur terus orang jatuh ke dalam sumur itu ke dalam lubang sumur itu kalau dia menggali sumurnya di tanah milik dia atau di milik orang lain dan dia sudah minta izin kepada pemiliknya, maka tidak ada ganti rugi. Orangnya cemplung mati ya. nggak ada ganti rugi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bi'ru jubar. Sumur apa? Korbannya adalah jubar, tidak ada ganti rugi. Ayat anna man taradda fihi fi hadhihi halah fahalaka fahadarun ladiyatalahu. Itu maksudnya orang yang terjatuh ke dalam sumur dalam keadaan seperti ini, maksudnya menggali di tanah miliknya atau di milik orang tapi sudah izin kepada pemiliknya. Terus orang jatuh binasa maka tidak ada diat. Kemudian juga Imam Malik mengatakan in hafara fi maudi'in جرت العادة بالحفر في مثله لم يدمن وإن تعدى في الحفر ضمن ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أن يسعد شجرة ففعل فحلك بنزله البئر وسعوده الشجرة لم يدمنه إلا أبا لم يدمنه الآمر لعدم إكراهه له Imam Malik mengatakan kalau orang gali sumur di tempat yang biasa suka gali sumur, maksudnya bukan milik pribadi tapi tanah umum, tapi memang sudah lumrah di situ apa e, dibuatin sumur. Terus apa orang ada yang jatuh ke situ? Tidak apa? Tidak ada ganti rugi. Tidak harus apa memikul. Tapi kalau dia e, apa e, aniaya dalam dalam eh, mem, apa, menggali sumur umpamanya uh, eh, yang tanah umum tapi galinya di pinggir jalan gitu kan atau umpamanya di tanah yang memang biasa, tidak biasa gali sumur maka apa ganti rugi kalau ada orang uh, apa uh, jatuh barang siapa menyuruh orang lain untuk turun dalam sumur, ngeduk sumur itu kan ya. Atau apa naik pohon, suruh manjat pohon kelapa. Terus apa? Dia jatuh apa? E, pas naik terajanya bawa kan kecemplung mati gitu kan. Atau naik pohon kelapa apa? Jatuh. Di sini apa? Lam yadmanhu. Tidak tidak orang yang nyuruh tidak ada ganti tidak apa tidak punya kewajiban apa mengganti kalau orang yang disuruh itu orang mukallaf ya terus orang yang uh, orang mukallaf kenapa karena tidak dipaksa untuk naik dan turun itu ini kan nyuruh kalau mau itu kan sehingga ketika uh, terjadi kecelakaan tidak ada ganti oke? karena tidak dipaksa oleh yang nyuruh Kemudian wa mislu dzalika al-hakim idza sta'jara syakhsan li dzalika fahalaka fala dhaman li adamil jinayah wa ta'addi minhu. Walau e, sallama insanu nafsahu aw waladahu ila sabihin yuhsinu sibahata gharika fala dhaman alaih. Begitu juga apa hakim penguasa bila menyewa seorang untuk hal itu terus binasa maksudnya untuk gali sumur atau untuk naik pohon terus apa binasa tidak ada ganti rugi karena tidak ada sikap aniaya seandainya orang menyerahkan anaknya menyerahkan menyerahkan dirinya atau anaknya kepada orang yang pandai berenang supaya diajarin apa berenang terus tenggelam tenggelam maka tidak ada ganti rugi Sekarang al-iznu fi akhdhi ta'am wa ghairihi. Izin dalam mengambil makanan dan yang lainnya. Zahaba jumhurul ulama ila annahu la yajuzu li ahadin ay yahliba syi'ata ghairihi illa bi iznihi. E, jumhur ulama berpendapat bahwa orang tidak boleh memerah uh, hewan milik orang lain tanpa izinnya. Fa ini turra fi mahmasatin wa malikuha ghairu hadirin falahu an yahlibaha wa yashraba labanaha wa yadmana limalikiha. Kalau dia dalam kondisi darurat, kelaparan, terus si pemilik hewan itu tidak tidak hadir, tidak ada di tempat, maka dia boleh apa? memerahnya dan minumnya, cuma nanti ganti rugi buat pemilik hewan itu. Wa kadzalika sa'irul at'imah was-simar al fi syajar. Begitu juga eh, makanan-makanan atau eh, buah-buahan yang masih apa? Eh, bergelantungan di, di pohon. Maksudnya kalau kelaparan boleh ngambil cuma nanti ganti ganti rugi. Kalau pemiliknya tidak ada. Di anna la yubtilu haqqal ghair. Karena kenapa harus ganti rugi? Karena darurat itu tidak menggugurkan hak orang lain. Darurat itu boleh kaitan dengan hak Allah yang dihalalkan bangkai itu kan, nggak ada yang milik kan? Atau e, daging babi kan tidak ada yang milik, karena babi kepemilikan seorang terhadap babi tidak sah itu kan? Orang dalam kelaparan kan, ada babi milik orang itu di, diambil, dia walaupun apa e, kalau kambing yang diambil kan ganti rugi, tapi kalau babi Enggak, kenapa? Karena tidak memiliki nilai harta di Islam itu. Jadi maksudnya dorot itu tidak menggugurkan hak orang lain. Boleh makan, minum ketika dorot punya orang kalau tidak ada pemiliknya tapi nanti ganti Oke. Imam Malik melihatkan dari Nabi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yahtalibanna ahadun masyiyata ahadin bi ghairi iznihi أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته آه، مشربته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه وإنما تخزن لهم دروء دروء مواشيهم آه، وإنما takhzinu lahum duru mawashihim imatahum fala yahtaliban ahadun masyiyata ahadin ila biiznihi. Uh, janganlah seseorang apa memerah uh, hewan milik orang lain tanpa izin. Apakah seorang di antara kalian ingin wadah makanannya itu dipecahkan terus diambil sehingga makanannya dipindahkan darinya? Yang disimpan oleh apa oleh duru itu apa wadah susu kambing itu yang disimpan yang disimpankan itu apa makanan mereka maka jangan sesekali seorang memerah e, hewan milik orang lain tanpa izin di sini Rasulullah me, apa menyamakan e, duru itu apa sesuai sesuai hewan maksudnya wadah sesuai hewan yang apa di hewan itu sama dengan wadah makanan di rumah itu kan sebagaimana tidak boleh mengambil makanan orang lain di di wadah di rumahnya begitu juga tidak boleh mengambil air susu dari dari hewannya itu itu tadi kewajiban ganti rugi ketika apa kondisi darurat itu e, pendapat apa jumhur ulama. Kan tapi di sini Imam ash shafii mengatakan la yadman tidak ada ganti rugi orang darurat kelaparan tidak ada makanan ada punya orang terus dia ambil makan kan darurat kata Imam Syafi'i apa tidak ganti rugi kenapa di anna al-mas'uliyata tasqutu bil idtirar liwujudil izni minasy-syari'. Karena tanggung jawab mengganti itu sudah gugur dengan sebab darurat. Kenapa? Karena sudah ada izin dari Allah. Allah sudah membolehkan apa? Ketika kondisi darurat. Terus wala yajtami'u iznun wa dhamanun. Dan tidak bisa kumpul antara pemberian izin dengan penetapan ganti rugi.